visi misi setan. Visinya untuk memperbudak manusia. Jadi mereka itu sebenarnya kita ini kan khalifahnya. Betul kan? Kita ini khalifahnya. Nah, dia ingin jadikan suasana kebalik. Dia ingin jadikan kita ini anak buahnya. Makanya sakit hati banget ketika Sulaiman mampu menguasai mereka. Waduh. Nah, setelah Nabi Sulaiman meninggal, mereka ingin balik lagi keadaan bahwa manusia harus di bawah telapak kaki kita. Jadi visi yang pertama adalah perbudak manusia. Sasarannya agar manusia ini di dunia nggak bahagia, di akhirat masuk neraka. Nah ini target daripada uh, setan, visi misi setan ini. Qal فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا ولا لا ولا تجدوا أكثرهم شاكرين اللهم ارحمنا bil Quran Iblis جواب karena engkau telah menghukum saya bahwa saya adalah makhluk sesat. Saya benar-benar, ini ini janjinya, ini sumpahnya, ingat ini baik-baik. Saya benar-benar akan menghalang-halangi anak cucu Adam ini dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka dari depan dan juga dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu yang bersyukur atau yang taat kepadamu. Hah, ini sumpahnya iblis. Silahkan kata Allah. Iblis, kamu ingin sesatkan anak cucu Adam hamba-hambaku. Ambil. Garap berapa yang kamu bisa. Kuasai yang bisa kamu dapatkan. Kecuali dua kelompok orang yang kamu takkan mampu menguasai mereka. Pertama kata Allah, hambaku yang ikhlas. Yang kedua, hambaku yang senantiasa bersyukur. Dua jenis kelompok manusia dari hamba Allah inilah yang iblis setan takkan mampu sesatkan mereka. Kalau sempat agak sedikit menyimpang akan cepat mereka kembali. Kenapa? Mereka ikhlas. Kalau udah ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini mengatakan, yang aku tak mampu kuasai di antara hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Hamba-hambamu yang bersyukur, ini tak akan bisa dikuasai. Coba contohnya. Baca dalam buku Al-Kabair 70 dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi. Di situ dikisahkan tentang pertemuan Hasan Al-Basri dengan seorang wanita bangsawan cantiknya jangan ditanya cerdas berpendidikan ya soleha orang kaya lagi seluruh bangsawan seluruh orang-orang yang masih bujangan bahkan yang udah beri, uh, punya bini pun pengen menyunting dia tahu nggak bu siapa akhirnya jodohnya seorang lelaki pendek hidung pesek hitam kale baji rawe ini suaminya hitam udahlah hitam hitam kelat lagi pendek hidungnya pesek, banyak jerawatnya, ya. Ini yang jadi lakinya. <clears throat> Orang-orang pada nanya, kenapa kamu ini diguna ya? Saat bertumpah dengan Syekh Hasan Al-Basri, ditanyakan, jawabannya ini jawaban yang paling bagus. Jawaban orang yang bersyukur, satu, jawaban orang yang ikhlas. Dia mengatakan begini, saya bersyukur ala kulli hal dan saya ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah. Allah datangkan dia untuk jadi suami saya. Sehingga dengan jawabannya ini, lelaki dimanapun akhirnya mundur untuk mau maju. Hmm? Gak bisa maju. Jawaban wanita ini begini. Boleh jadi lelaki ini melakukan amalan yang sangat diridhoi oleh Allah dicintai oleh Allah sehingga Allah ingin memberikan kepadanya balasan sebelum surga di dunia dan kalaulah saya jadi dipilih oleh Allah sebagai balasan untuk dia saya pilihan Allah saya bangga dengan balasan saya menjadi pilihan Allah untuk menjadi nikmat bagi dia dan saya jalani ini dengan syukur dengan ikhlas satu yang kedua kalau seandainya saya melakukan dosa, lalu Allah ingin menghapuskan azab di akhirat untuk saya dengan menghukum saya di dunia, dan Allah jadikan laki-laki ini yang sekarang suami saya sebagai hukuman buat saya, saya ikhlas. Asal saya tidak dihukum di akhirat. Boleh jadi saya sudah melakukan suatu dosa dan kesalahan. Indah nggak jawabannya? Indah. Gimana setan mau masuk? Susah setan masuk orang yang kayak gini ikhlas atau bersyukur nggak tembus coba ibu kalau seandainya bapak kalau seandainya mampu mencari benang merah dari setiap kejadian dan musibah yang arahnya kepada ikhlas dan syukur setan nggak nggak ketemu lagi jalan masuk pada kita percayalah coba masalahnya apa kadukan saya akan sampaikan benang merahnya akhirnya kesimpulannya oh iya benar yang, yang ini akan menjadikan kita puas ridho ya dan akan menjadikan kita jadi tenang Alhamdulillah. Ujung-ujungnya Alhamdulillah. Oke. Okay? Baik. Misinya mengkondisikan manusia agar selupa, lupa. pada Allah. Lupa sholat. Lupa zikir. Lupa baca Quran. Lupa taat pada suami. Lupa tanggung jawab pada istri. Siapa yang hizbu syaitan? yang berhasil dibuat lupa oleh lupa jalan Allah. Ha? Ala ketahuilah inna hizbas syaitan humul khasirun. Sesungguhnya hizbus syaitan, partai syaitan itu, kelompok syaitan itu merekalah orang-orang yang merugi. Baik. Bu, kita ini disebut namanya manusia bahasa Arabnya in insan. Dan setan tahu persis ini, kita pelupa. Adam itu pernah dilarang nggak dalam surga? Adam alaihissalam, jangan kamu dekati ini pohon. Jangankan makan buahnya, dekat aja nggak boleh. Fanasia dalam ayat berikutnya fanasia lalu lupa oleh Adam larangan Allah itu. Adam tuh lupa yang pohon mana ya? Memang pernah dilarang sih gitu kan. Tapi pohon yang mana ya? Saking luasnya tuh surga. Dan semuanya didatangi. Iblis sabar dia. Sabar. Ketika dialog sudah mulai terjadi, iblis mulai menampakkan penyesalannya. Saya nyesel banget Adam, Hah? dulu bla bla bla bla bla. Adam, sekarang kamu jangan seperti saya ya, cukup saya yang terusir dari surga. Ente mesti jadi kekal. Adam, ente tahu enggak rahasianya? Allah enggak mau dengar kata Adam. Masuk dia kepada Hawa. Hawa, bisikin sama suamimu tuh. Biar kalian berdua jadi orang yang kekal selama-lamanya di surga. Enak kan di surga? Iya. Nah, agar kekal tuh. Tuh rahasianya, makan. Kata Hawa, iya ya, selama ini cuma pohon ini yang buahnya belum pernah dimakan dibujuknya suaminya, dibujuk suaminya. Ya. Adam bilang, "Wahai istriku, dulu kan pernah kita dilarang oleh Allah jangan mendekati satu pohon, tapi kita lupa ya, yang mana pohonnya?" Ya, barangkali bukan ini wahai suamiku. Apalagi ada rekomendasi dari iblis laknatullah alaih agar makan tuh pohon buahnya. Pas dimakan selesai sudah. Adam dianggap bermaksiat dihukum dan diturunkan dari surga. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu ini haram, tapi kita melakukan saat mana syahwat kita sudah mendominasi akal sehat kita. Saat itu kita lakukan. Fanasia, lupa. Makanya kata insan, insan itu kan artinya sang pelupa. Mayusamal insanu bil insani illa binisyani insan itu diberi nama dengan insan karena nisiannya perlupanya. nah nah selanjutnya Musa berkata wa ma ansani illa syaitan yang menyebabkan saya lupa adalah se setan makanya Pak Bapak kalau lupa-lupa dalam sholat ini udah berapa rakaat ya? Ini jelas setan. Apa saran Nabi? Hah? Sedang sholat itu kita lupa ini tiga rakaat berapa rakaat? Hah? A'udzubillahi minasyaitonir. Terus apa ini? Meludah simbolik ke arah kiri dengan niat menghinakan tuh setan yang membuat kita lupa. Memang kita ini lupa dalam menyembah Allah tuh lupa. Ya, sekali lagi ingat, kalau kita dalam rangka ibadah lupa itu jelas dari se setan. Lupa melaksanakan ibadah itu juga dari se Waduh, belum sholat isya tadi malam, itu jelas dari setan itu. Hah? Gitu. Tapi lupa ini istriku apa enggak ini keterlaluan ini. Perlu dibekam semua pusat ngatur bahwa. Iya. Yeah.